Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang kaidah yang kedua yang bisa didapati atau dihasilkan dari tadabbur dan tafakkur terhadap realita yang ada kenyataan yang ada di tengah-tengah umat yang menunjukkan bahwa mayoritas umat belum dan tidak mengerti tentang makna daripada la ilaha illallah yang Allah kehendaki dan dikehendaki pula oleh Rasulnya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaidah yang kedua adalah al-khawf al-azim, perasaan takut, khawatir terhadap diri kita masing-masing untuk jatuh tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, kepada salah satu jenis dari sekian jenis kesirikan Mungkin saja seorang yang sudah pernah belajar tentang tauhid, pernah paham sedikit tentang tauhid untuk kemudian dia jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, kisah yang menimpa kaum Musa salam Nah, pengikut Nabi Allah Musa yang telah bersama dengan nabinya dan telah dididik pula oleh nabinya keluar meninggalkan kampungnya karena meng menghindarkan diri mereka dari kekejaman, kekejaman Fir'aun toh ternyata ketika melewati suatu kaum yang sedang beriktikaf eh, di dekat eh, sanam mereka berhala mereka kaum Musa mengira bahwa ini adalah perkara yang boleh untuk ditiru boleh untuk diikuti dan dicontohi akhirnya meminta kepada Nabi Musa dengan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha nah kisah yang menimpa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Hunain Nah, ketika mereka melewati sebuah pohon yang mana pohon ini dahulu musyrikin Quraisy memiliki kebiasaan menggantungkan pedang-pedang mereka dalam rangka mendapatkan barokah bertabarruk dengan pohon tersebut. Nah, melihat kondisi ini sebagian sahabat Rasul meminta kepada Rasul, ya Rasulullah coba izinkan bagi kami untuk menjadikan sebuah pohon tertentu yang dinamakan Gatu Anwar Nah, untuk kami juga bisa menggantungkan pedang-pedang kami di saat beristirahat uh, supaya dapat barokah. Nah, dari pohon tersebut uh, dikira hal ini adalah suatu yang biasa, bukan suatu yang uh, mengandung makna kesyirikan. Mendengar ucapan ini Rasulullah bertakbir menyatakan Allahu Akbar. Nah, luar biasa permintaan kalian ini Nah, sesungguhnya apa yang kalian minta ini sama persis dengan apa yang menimpa pengikut Nabi Allah Musa ketika menyatakan ijaan lana ilahan kama lahum Subhanallah, orang-orang yang sempat hidup uh, bersama Rasul ya, sempat dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, walaupun tidak secara keseluruhan karena memang mayoritas sahabat mengerti tentang perkara ini tetapi toh ternyata menimpa kepada mereka. Nah, Lalu bagaimana dengan kita yang baru saja mengenal tauhid, baru saja menyelesaikan salah satu usul. Nah, belum kita belajar selesai kasus belum kita selesai fathul majid, belum selesai kita al qidal wasitiyah belum kita belajar al-aqidah tahawiyah. Kira-kira gimana? Ha? Tentunya kita akan lebih takut untuk sampai muncul dari kita, terucap dari kita sebuah ucapan yang ternyata mengandung perbuatan syirik. Nah, mengandung makna yang sangat bertentangan dengan tauhid tanpa kita sadari. Nah, ini uh, barakallahu fikum yang bisa diambil faedah dari uh, uh, kisah yang terjadi pada uh, kaum Musa dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga yang bisa diambil faedah dari kisah ini adalah khuturatu mukhalafatil kuffar wal julusi ma'ahum bahayanya berkumpul berinteraksi dengan orang-orang kafir ya, seringnya berinteraksi dengan musyrikin nah, hidup di negeri mereka atau sering berhubungan dengan mereka sangat membahayakan sekali nah karena hal ini akan mengundang dia untuk bertasabuh mencontoh adat dan kebiasaan orang-orang kafir akhlak dan akidah orang-orang kafir atau setidak-tidaknya dia membanggakan kebiasaan orang-orang kafir dan cenderung untuk meremehkan dan melecehkan umat Islam. Nah, ini bahaya daripada apa? Ah, berkumpul dengan atau sering berinteraksi Sebagian sahabat di perang ketika melihat pohon itu teringat kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan musyrikin. Nah, hal ini sangat riskan. Sangat riskan ketika seorang hidup terus di tengah-tengah orang-orang kafir tanpa terasa dia menganggap suatu yang batin itu suatu yang biasa. Nah, hilang dari hatinya, tercabut dari hatinya nurul ghirah, cahaya kecemburuan terhadap Islam cahaya al-haq. Nah, ini juga yang bisa diambil dari faedah uh, kisah tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum kita lanjutkan kajian ini pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah Naam. Wa'lam anna Allah Ta'ala بصحته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الموت غرورا فتاويل هذا الشيء لأنها حكمة الله سبحانه وتعالى kata Allah dan Kubra bahwa tidak Dia Allah mengutus seorang Nabi dengan berdakwah kepada Tauhid ini membawa risalatut Tauhid kecuali atau pasti Allah jadikan baginya bagi nabi tersebut adanya musuh-musuh. Ini hikmah yang telah Allah tentukan. Tidaklah seorang nabi, tidaklah seorang rasul yang Allah utus ke suatu kaum membawa dakwah tauhid. Nah, kecuali telah Allah ciptakan, telah Allah jadikan bagi para nabi tersebut para musuh. Musuh yang menghalangi dakwahnya yang menjadi batu sandungan di perjalanan dakwahnya ini pasti yang tidak bisa dihindarkan lagi nah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan dan seperti itulah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh nah aduan sayatinal insi wal jinni dari golongan para syaitan syaitan-syaitan baik yang berwajah jin maupun yang berwajah manusia ini Allah yang menyatakannya tidaklah seorang nabi siapapun dia mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi para pengikut para nabi yang mendakwahkan al-haq yang berdakwah kepada tauhid, yang berdakwah kepada ittiba para rasul pasti dijadikan oleh Allah adanya musuh syaitan, para syaitan minal insi wal jin baik dari syaitan dari kalangan ins manusia maupun yang dari kalangan jin kalau begitu man, eh, syaitan itu ada dua nah syaitan itu terbagi menjadi dua ins wal jin nah namun kalimat asyaitan jika disebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an tidak dibatasi dengan kalimat yang lainnya ketika Allah menyebutkan inna syaitana lakum aduun yang dimaksud dengan syaitan adalah yang dari kalangan jin. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan secara muqayyad apa muqayyad terbatasi dengan adanya kalimat saya pinil ins nah ini al kalimat al ins sebagai pembatas terus saya pinil jin nah ikhwani fiddin azan ya Allah iyakum ini suatu kepastian yang tidak bisa dihindari yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura yang masing-masing syaitan tersebut baik yang berwajah manusia maupun yang berwajah jin saling memberikan informasi masukan nah, satu kepada yang lainnya saling memberikan masukan dalam bentuk kebatilan yang telah dihiasi al qaul makna zukhruf asal katanya ber bermakna az-zahab az-zahab itu emas Nah, zukhrufal qaul yakni kata-kata perkataan dalam bentuk kebatilan yang telah dihiasi dengan emas dengan perhiasan yang indah sehingga orang mengira bahwa ini adalah hak karena adanya perhiasan polesan itu tadi ini makna zukhrufal qaul nah yang telah dipolisi dengan keindahan berbagai macam bentuk perhiasan. Nah, apa hikmah dari ini semua? Hikmah dari ini semua adalah agar terpisahkan dari hamba-hamba Allah mana yang saditin, yang jujur, mana yang tidak jujur. Allah sangat mampu untuk menghancurkan seluruh musuh-musuh tauhid walaupun tanpa dakwah walaupun tanpa perjuangan nah tetapi Allah memiliki hikmah yang telah Allah tentukan di balik ketentuannya ini apa tujuannya tujuannya adalah agar terpisah mana orang-orang yang jujur dan mana yang tidak. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah pernyataan iman mereka tanpa adanya ujian? setelah pernyataan tauhid dan Islam mereka tanpa adanya rintangan? Jawabannya tidak. Nah, pasti akan ada rintangan dan ujian, pasti. Nah, apa tujuannya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al Sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum mereka telah diberi ujian Orang-orang yang beriman sebelum mereka telah ada rintangan dan mengalami ujian serta datang kepada mereka musuh-musuh yang mengancam mereka, mengancam jiwa mereka, mengancam harta mereka, mengancam keluarga mereka sehingga mereka benar-benar dalam kegoncangan. Apa tujuannya? Agar benar-benar nampak dan terpisahkan mana yang sodaku, yang jujur dalam keimanannya dan mana yang tidak Orang-orang yang jujur pun keimanannya berbeda bertingkat-tingkat. Keimanan tersebut akan terpisahkan tingkatan demi tingkatan itu dengan adanya ujian. Kalau tidak ada ujian sama, nggak akan terbedakan mana yang jujur dan mana yang munafik. Sama semua, nampak enak. Ketika seorang menyatakan beriman, tiba-tiba ada jaminan dapat gaji sebulan 10 juta Nah, ketika dia menyatakan saya berpegang kepada sunnah, tiba-tiba setiap uh, bulan ada yang mengantarkan beras lima kintal ke rumahnya. Ha? Subhanallah. Kalau yang seperti ini semua orang akan menyatakan saya pengikut as-sunnah, saya adalah pengikut tauhid. Nah, enak memang. Tetapi ketika menyatakan dirinya mutamassik bis sunnah dan dai ila tauhid, di situ dia akan mengalami rintangan dan ujian dan pasti ujian dan rintangan itu pun sesuai dengan tingkatan iman dan kesungguhan daripada keimanannya. Fa ini yang dimaksud uh, da dari hikmah kenapa Allah menjadikan bagi setiap nabi dan para pengikutnya musuh-musuh yang akan merintangi dakwahnya menjadi penghalang di dalam dakwahnya. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Furqan kalau tadi itu di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-Furqan Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Naam. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin dan begitulah kata Allah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrim. Mujrimin yang tidak suka kepada al-haq yang tidak suka dan merasa sempit dadanya terhadap tauhid, yang tidak suka dan merasa sempit dadanya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan mereka di hadapannya. Yang siap menghalangi dakwah ini. Nah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tetapi cukuplah bagimu wahai Muhammad dan tentunya bagi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Rabbmu hadiyan sebagai pemberi petunjuk wa nasira dan pemberi pertolongan. Naam, wa kafa bi rabbika Allah memberi jaminan di sini. Naam, cukup bagimu Allah sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk di saat datang syubhat-syubhat. Di saat datang hembusan angin kerancuan-kerancuan di dalam memahami din dari kalangan kaum munafikin dan Quraisy sekalian dan kufar ila yaumil qiyamah. Setiap datang syubhat dan kerancuan ini Allah sebagai hadian. Allah memberi jaminan petunjuk ketika menghadapi musuh-musuhnya. Nah, wa nasira dan Allah juga memberi jaminan pertolongan ketika menghadapi musuhnya. Jangan khawatir. Jangan merasa sedikit pun takut terhadap musuh-musuh itu. Allah wa kafa rabbika hadiyan wa nasira. Nah, dua kalimat ini dipilih oleh Allah. Hadiyan wa nasira. Nah, kalimat hadiyan Aina al-qalam? Ha. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira dua kalimat ini yang dipilih dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin dan seperti itulah kata Allah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan mujrimin yang akan menghalangi dakwahnya, akan menebarkan syubuhat, kedustaan tentang dia, tentang dakwahnya, tentang al-haq. Nah, sudah bahkan musuh-musuh Allah itu dan musuh-musuh at-tauhid serta ahlu tauhid nggak hanya sekedar menyebarkan syubuhat, rata-rata mereka akan menggunakan kekuatan di saat syubuhat mereka sudah terbantah semua. Di saat subuhat mereka sudah tidak mendapatkan e, tempat di tengah-tengah umat ini tadi. Di saat seperti itu, kebiasaan ahlul batil akan menggunakan kekuatan. Nah, atas dasar itu Allah pilih dua kalimat ini. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Cukup bagimu Allah sebagai hadian, sebagai pemberi petunjuk di saat datang syubhat Allah turunkan ayat membantah syubhat tersebut. Di saat datang syubhat lagi Allah beri wahyu. Ini letak kelemahan syubhat tersebut. Nah, begitu terus setelah meninggal para nabi, Allah lahirkan para ulama. Ketika muncul syubhat, muncul seorang ulama membantahnya secara rinci, secara detail kepada umat ini benar-benar dalam keadaan cahaya nur. Nurul haq, cahaya yang terang benderang menerangi al-haq ini tadi sehingga tidak ada suatu kebatilan yang telah dipolisi dengan berbagai macam perhiasan kebatilan kecuali dibantah dan dijelaskan oleh para ulama kafa bi rabbika hadiyan nam wa nasira yang kedua sebagai pemberi pertolongan sebagai pemberi pertolongan Allah kapan sebagai nasira di saat musuh-musuh tauhid dari kalangan ahlul batil wa ahlus syubuhat mulai menggunakan kekuatan di saat itu Allah sebagai nasira. Nah, dua kalimat ini yang Allah sebutkan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Naam. Sehingga ini suatu ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau orang di dalam dakwahnya berusaha menghindarin terus, menghindarin musuh. Nah, ini cenderung untuk dia uh, jatuh kepada kebatilan berharap atau berambisi untuk menjadikan semua yang di sekitarnya sebagai kawan maka itu akan menarik dia dan menjerumuskan dia kepada al-mudahana basa-basi di dalam berdakwah basa-basi di dalam menyampaikan al-haq nah basa-basi di dalam beramal dengan al-haq kenapa karena dia berusaha untuk uh, barakallahu fikum menghindarkan adanya perselisihan dengan semua pihak dari ahlul batil tidak mungkin. nam itu pasti pasti terjadi dan pasti muncul. Setiap kita terus berusaha menghindar, ha? pasti di sana kita akan dikejar. Kalau enggak, maka kita akan mentoleransi kebatilan. Kita akan mentoleransi ahlul batil. Nam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ha, sikap inilah yang kemudian dituangkan oleh Hasanul Banna di dalam kaidahnya apa? ijtama'na fi mattafaqna fihi wa na'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita berkumpul, bersatu, berorganisasi sama-sama bareng-bareng dalam perkara yang memang sudah kita sepakat, dalam perkara yang kita berbeda, kita saling mentoleransi, saling memberi udur. Nah, apa perbedaan itu? Ya enggak papalah, yang ini sunni, yang ini syi'i. Yang ini cinta kepada para sahabat, yang ini mengkafirkan para sahabat, enggak apa-apa. Yang ini tauhid, tidaklah dia berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah satu-satunya. Yang ini satu, Masya Allah pakai lehya, pakai imamah, pakai thub seperti anak ini. Kemudian datang ke kuburan, minta syafaat. Enggak apa-apa. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah kan? Iya, sudah kita di bawah naungan la ilaha illallah katanya. Lah naungannya yang kayak apa ya, akhi? Nah, barakallahu fikum kayak pohon yang sudah enggak ada daunnya. Sama sekali gimana kita mau berteduh di bawahnya. Nah, barakallahu fikum. Ah ini akibat apa? Ha? ambisi untuk menghindarkan dirinya dari perselisihan dan permusuhan. Allah telah nyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan telah kami jadikan bagi setiap rasul musuh dari kalangan orang-orang mujrimin, nggak bisa dihindarkan. Setelah kita tentunya menjalani jalan-jalan dan sebab-sebab yang telah diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menerapkan dan mengaplikasikan perintah dakwah dari Allah dengan mencontoh para sahabat Rasul yang telah melihat secara langsung dan mendengar secara langsung bagaimana Rasulullah berdakwah dan beramal bagaimana Rasulullah menghadapi kaum musyrikin bagaimana Rasulullah menghadapi kaum munafikin nah kita melihat dan mencontoh mereka generasi yang terbaik tersebut ikhwani fid din wa iyyakum Qala Syekh rahimahullah. Setelah kita tahu bahwa itu adalah suatu kepastian bahwa kita akan memiliki musuh yang tidak bisa dihindari. Akan datang ahlu syubuhat. Nah, yang akan memolesi syubuhat mereka dengan berbagai macam bentuk perhiasan yang dengannya orang mengira itu adalah al-haq. Syekh menyatakan وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم نعم ممكن saja kata Syekh bagi musuh-musuh tauhid tersebut. Mungkin saja kata Syekh, para musuh-musuh tauhid tersebut memiliki ilmu yang cukup banyak dan serta buku-buku, kitab-kitab yang cukup banyak pula serta hujah-hujah yang cukup banyak pula. Nah, apa dalilnya bahwa musuh-musuh tauhid itu kadang-kadang memiliki ilmu? Nah, di dalam menghiasi kebatilannya Allah menyatakan di dalam surat Ghafir falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ketika telah datang para rasul para utusan kepada mereka dengan membawa bayinat keterangan wahyu dari Allah tentang al-haq farihu bima indahum minal ilm justru mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki dari berbagai macam bentuk ilmu nah dari berbagai macam bentuk syubhat yang ada pada mereka. Nah, bangga mereka. Makanya kita melihat sekarang di masa ini pun nah, ahlul batil memiliki ilmu yang cukup. Ketika kita berbicara tentang tauhid, dia masuk kepada kita dengan pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Nah, anda berbicara seperti ini sementara usul fikih kaidah menyatakan begini dan begini begini. Nah, ketika kita mendengar ini, wih, luar biasa. Ketika baru kita mau berbicara dengan sebuah ayat dibalik kita oleh dia, Anda berbicara tentang ayat ini. Sebentar dulu, apa makna kalimat ini secara bahasa? Nah, kita diusahakan oleh dia untuk bungkam dan akan ditampilkan oleh dia di depan umat bahwa kita ini adalah jahil dengan kepandaian dia berbicara. Naam. Ikhwani fi din Allah wa iyyakum. Ini kondisi daripada musuh-musuh Allah. Ahlus syubhat. Tadi malam saya permisalkan salah satu syubhat yang biasa dipakai oleh ikhwanul muslimin untuk membenarkan akidah mereka dan kebatilan mereka di dalam pergerakan mereka dan usaha mereka untuk meraih kedudukan digambarkan bahwa ini adalah bagian daripada agama. Ketika kita bantah bahwa ini bukan bagian daripada agama, kita sebutkan sekian bentuk bantahan kepada mereka dan terdiam, mereka datang lagi. Ketika kita nasihatin, kenapa antum di dalam soft antum di dalam pergerakan kekalian ini Ah, terdapat di tengah-tengah kalian orang-orang ahlul batil, orang-orang yang uh, barakallahu fikum uh, hidupnya penuh dengan bid'ah, orang-orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan kesyirikan. Apa jawabannya? Ini sementara. Tidak apa-apa. Kenapa? Apa dalilnya? Ah, Rasul saw menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Maghazi diriwayatkan pula oleh Imam Muslim uh, rahimahullah dalam Kitabul Iman Rasulullah menyatakan innallaha yuayyidu hadzal din birrajulil fajir subhanallah nah dan bahwasanya Allah kadang-kadang menolong agama ini melalui perantara orang-orang yang fajir Hah, gimana kita membantahnya datang lagi syubhat dan syubhat ini cukup kuat ketika kita tidak memiliki persiapan Inilah kondisi daripada a'da'ut tauhid, kondisi daripada a'da'ul haq. Nah, mereka memiliki ilmu yang cukup. Nah, ketika kita berbicara satu langkah saja, dia memberondong kita dengan sekian syubuhat tujuh langkah ke depan. Belum kita menjawab langkah yang tadi, bingung kita, waduh, kef. Nah, kok pakai satu dan tujuh langkah Ustaz kayak main catur aja. Iya, nah. Mereka orang yang punya pertimbangan ke depan. Kalian mau melangkah sudah diperhitungkan oleh mereka oleh musuh-musuh tauhid ini. Ini wah ini pembukaannya pembukaan Belgia misalkan ha. Oh, seret sekali. Langsung dia jebret lepas sini dia kelabakan tiga langkah ke depan sudah. Mikir 24 jam untuk membongkar, melepas ikatan jaringan ini tadi. Ha, kalau kita nggak siap, langsung kita lepar handuk putih menyatakan kita sudah nggak mampu lagi. Nah, bahaya. Oleh karena itu, ikhwani fidin azan azan ya Allah iyyakum, Syekh memberi suatu garis penting dalam perkara ini. Nah, beliau menyatakan bahwa mungkin bagi musuh-musuh tauhid memiliki ilmu yang cukup banyak, buku-buku yang cukup banyak, kitab kuning yang kita nggak punya di maktabah kita kitab kuning ada yang warnanya kuning kertasnya nah mereka punya kitab kuning ketika baru kita bicara tentang hadis wah belum bisa baca kitab kuning aja kamu apa gitu langsung down mental kita iya iya ya nah barakallahu fikum nah ini kondisi daripada musuh-musuh dakwah apa dalilnya bahwa musuh-musuh dakwah ini kadang-kadang memiliki ilmu yang cukup banyak apa yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم نعم اخواني في الدين في الدين عزني الله واياكم شيخ من menyatakan اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله تعالى لابد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج Kalau Anda telah mengetahui bahwa sesungguhnya perjalanan menuju Allah pasti dan harus di tengah-tengahnya adanya musuh yang mereka itu duduk siap di tengah perjalanan tersebut ha? menghalangi perjalanan seorang yang ingin menuju kepada Allah yang mana mereka itu ahlu fasaha orang-orang yang fasih di dalam lugatul arabiyah fasih di dalam berbicara nah wa ahlu ilmin. Apa buktinya? Ketika pertama muncul fitnah al-qadariyah. Kita masih ingat di dalam pelajaran kita di dalam sahih al-Imam Muslim dalam kitab al-Iman. Ketika dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur pergi berhaji. Naam, Kemudian beliau men keduanya menyatakan, "Fawfiqalana Abdullah ibn Umar dakhilan al-masjid," yakni Masjidil Haram. Kemudian kami diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan Abdullah ibn Umar ketika memasuki Masjidil Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian kami apit eh, Abdullah ibn Umar salah satu di sebelah kanannya yang satu sebelah kirinya. Diapit Abdullah bin Umar ketika masuk ke Masjidil Haram itu di tengah ramainya para hujjaj disampaikan tentang kondisi yang terjadi di negeri Basrah. Dua orang ini dari negeri Basrah di negeri Irak. Kemudian disampaikan, "Wahai Ibnu Umar, telah muncul di negeri kami qadhahara qibalana unasun." Telah muncul di negeri kami sekelompok orang. Nah, bagaimana sekelompok orang ini ciri-cirinya? Yakraunal quran wa yatakaffaruna al-ilma wadakara min sya'nih cirinya adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an bukan baca Al-Qur'an kayak orang kampung gini 24 jam 30 juz nggak paham sin sama sod, ain sama alif nggak dipahami sudah ha nggak di nggak diketahui apa maknanya gitu loh nah lah orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasaha nah barakallahu fikum mungkin lebih ahli dibandingkan Hudhaifi dan Sudais di zaman ini. Sahih, mereka ahli fasaha betul, masih asli lisannya. Nah, ahli membaca Al-Qur'an dan juga orang yang menuntut ilmu. Belajar mereka, bukan sembarangan orang. Nah, dan disebutkan akhlaknya yang baik, suka menolong orang, bersodakoh, masya Allah, ini akhlaknya. Hati-hati. Nah, disebutkan oleh dua orang tabi'in ini kepada Abdullah ibnu Umar. Tetapi ada satu syubhat yang ada pada mereka. Wa yaquluna annahu innahu la an la qadara wa anna al-amra unuf. Dan mereka menyatakan berkeyakinan, berakidah bahwa nggak ada takdir itu. Semua terjadi begini saja tanpa ditentukan sebelumnya. Nah, bahwa semua perkara terjadi dengan sendirinya, nggak ada ketentuan sebelumnya, kata mereka. Berfilsafat dengan akal mereka apa pernyataan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar menyatakan, "Idza laqitum ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kalian ketemu mereka nanti pulang ke Basrah selesai haji, ya, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari mereka semua dan mereka berlepas diri dari Abdullah ibnu Umar nggak ada hubungan apapun sudah nah demi Allah kalau salah satu mereka berinfak sebesar gunung Uhud ha, emas niscaya tidak akan Allah terima sodakoh mereka infak mereka yang sebesar gunung Uhud bukan gunung Uhud sebesar gunung Uhud tanah urukan ya ha, bukan bukan tanah urukan ini ha, ini emas nah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah sampai benar-benar mau beriman kepada qadar dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum yang kita petik dari kisah ini adalah bahwa ahlul batin itu memiliki ilmu. Bukan sembarang orang. Di zaman kita bukan jenis orang-orang yang rambutnya gondrong kemudian pakai apa? anting ya. Bukan, tetapi orang-orang yang kadang-kadang penampilannya luar biasa. Nah, jenggot sampai sini, imamah. Ah, Masya Allah tenang orangnya. Ketika diajak diskusi, nggak anu, nggak apa, Enggak kelabakan gitu. Naam, faddal ya akhi, madza indak? Tenang orangnya. Ini ahlul batil, hati-hati. Nah. Fa barakallahu fikum Syekh mengingatkan kepada kita agar kita tidak menganggap remeh kondisi yang ada ini. Kemudian beliau menyatakan, "Fal wajibu 'alaika an ta'allama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula syayatin." alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jal la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin kalau sudah seperti ini kata Syekh maka yang wajib kepada Anda adalah untuk belajar nah belajar dari perkara agama ini. Nah, yang dengan itu tadi bisa menjadi senjata untukmu di dalam memerangi para syayatin tersebut. Nah, jangan kemudian kita punya kebiasaan sekarang ini gimana? Eh, gampang nanti kalau ada subhat ketemu hizbi, ketemu ahlul bid'ah, tampung aja dulu. Nah, nanti ketemu ustadz tanyakan ustadz. Iya. Yeah ini kebiasaan kurang baik yang seperti ini. Nah, ha? kan iya, ha? gampang, tampung aja dulu. Eh, ya apa ya, Ki? Monggo nanti anak sampaikan. Lo, nah, kita harus naik derajatnya dari hari ke hari. Harus naik tingkatannya sampai pada tingkatan bisa menjelaskan dan membantah syubhat ahlul batil. Jangan sudah 4 tahun, 5 tahun bermanhaj salafi tapi masih seperti ini. Ha? Padahal gampang subhatnya itu. Nanti ayo ketemu Ustadz yuk kita main ke pondok dibawa akhirnya. Apa? Ini Ustadz mau pertanyaan ada subhat-subhat. Nah, sudah ya, akhirnya ente bisa jawab semestinya. Nah, ha, kebiasaan yang seperti ini harus hilang dari kita. Harus hilang. Kita harus meniatkan azm untuk kita benar-benar ta'allum, benar-benar kita belajar tentang dinillah, menguasai dengan benar ini yang sudah kita pelajari ini dalam beberapa lembar ya yang sudah berjalan entah berapa bulan kita di kasus sebuah ini ha tiga bulan ha 25 uh. oh yang santri enggak yang ini ini sekarang ini yang kita ini yang El Kiba nah yang lembaga kajian Islam dan bahasa Arab ini lah Nah, nah, ini sebenarnya apa yang sudah kita kaji ini luar biasa, banyak hal. Begitu kita semakin masuk nanti Syekh akan menuliskan kepada kita syubhat-syubhat yang muncul di zamannya nanti. Di zaman beliau. Nah, dikumpulkan oleh beliau dengan rajinnya, dicatat. Setiap ada halul batil datang dengan syubhat, catat. Nah, kumpulkan, langsung dijawab oleh Syekh, kemudian diajarkan ke murid-muridnya. Ya, diabadikan sampai hari ini dan kita mengambil manfaatnya luar biasa. Nah, ikhwani fid din Allah wa iyyakum dan kita akan semakin tahu bagaimana pula cara menjawab kepada mereka itu akan diajarkan oleh Syekh secara detail bertingkat satu persatu. Nah, ini yang semestinya untuk setiap kita sekarang mulai berazam untuk benar-benar serius di dalam melakukan ta'lim. Nah, di dalam kita menguasai apa yang telah dicatatkan oleh para ulama untuk kita bisa menjelaskan kepada umat ini nah tentang dinut tauhid tentang din Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wujub ittiba' sunnah kepada mereka secara keseluruhan qala rahimahullah yang mana kata beliau musuh-musuh tadi para syayatin tersebut yang melalui pimpinannya yang tertinggi pimpinan mereka panglima para syayatin yang tertinggi telah menyatakan di dalam janjinya la'aqudanna lahum siratakal mustaqim janji ini diucapkan oleh iblis ya sebagai pimpinan para syayatin ketika iblis telah meminta kepada Allah qala anzirni ila yaumi yub'atsun ya Allah kata iblis tundalah kematianku sampai hari kebangkitan nanti yakni hari kiamat minta untuk ditunda. Kenapa iblis mintanya kepada Allah kok nggak minta kepada Jibril? Padahal Jibril wali dari antara sekian wali-wali Allah. Hah? Jibril dan para malaikat Mikail Hah? adalah orang uh, para hamba-hamba Allah yang mukarribina ilallah selalu bertakarrub kepada Allah kenapa iblis tidak minta kepada malaikat faham iblis karena nggak ada yang bisa memenuhi permintaannya ini kecuali Allah Iblis mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Qala fa'andirni ila yawmi yub'atsun. Kalau begitu ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Subhanallah, iblis tahu Allah. Ya, bahkan minta pertolongan kepada Allah, beristighatsah kepada Allah iblis. Rabbi fa'andirni ila yawmi yub'atsun. Nah, Qala innaka minal mumbarin kata Allah. Kalau begitu kata Allah, engkau tergolong orang-orang atau makhluk-makhluk yang akan ditunda kematiannya sampai hari kiamat nanti. Kemudian setelah itu baru iblis menyatakan fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, dengan sebab itu pula maka aku akan berusaha duduk menghalangi jalanmu yang lurus ini dari hamba-hambamu itu akan duduk sebagai mandor. Nah, kayak orang di pintu sepur itu, ya, hak tutup. Nah, kayak ini. Ini yang dimauin oleh iblis dan para tentaranya menghalangi hamba-hamba Allah untuk melewati as-siratul mustaqim. Nah, gimana caranya? Sistem iblis ini tadi makar yang akan dilaksanakan dia menyatakan thumma la'atiyannahum min baini aidihim dan pasti pasti Aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim dan dari arah kanan mereka serta arah kiri mereka. Kami akan kepung mereka hamba-hambamu itu ya Allah. Subhanallah. Luar biasa iblis. Nah, di dalam azamnya untuk menyesatkan Bani Adam. Mudah-mudahan kita diberi azam ya yang tinggi yang semisal dengan ini minimalnya ha? di dalam mendapatkan hidayah dan terus berada di atas as-sirat al-mustaqim. Nah, luar biasa azmnya. Tunda ya Allah. Mau kita minta kepada Allah, ya Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat ya Allah, agar aku bisa belajar tentang tauhid. Ha? Yang hanya seminggu sekali ini setengah lembar ya Allah. Nah, tunda ya Allah sampai yaumul kiamat menunjukkan azmnya. Nah, Hah? Ikhwani Kita lihat sekarang kondisi kita memang benar-benar uh, Apa Menyedihkan Nah oleh karena itu Nasihat lagi Buat diri anak pribadi dan ikhwan secara keseluruhan Ta'allamu ta'allamu Nah Seriuskan di dalam belajar Nah seriuskan Nah anak diberi masukan katanya kalau taklim dahulu di mana di masjidnya Hasan atau yang di mana juga yang di sini taklim yang Ustadz Hamzah ngajar itu Patrang dan yang semisalnya yang datang sedikit nah yang datang ya yaitu itu saja nah pernah datang ustadznya nggak ada orang gitu. <laughs> subhanallah oh sering bukan pernah nah ya Allah Padahal ilmu sudah datang loh ini. Nah, naik sudah montor ilmunya. Nah, terus datang. Nah, cari tolibul ilminya nggak ada. Subhanallah. Nah, padahal sudah kaidah al ilmu yu'ta walayati itu sudah nggak berjalan. Nah, ilmu itu didatangin bukan mendatangin Itu sudah nggak berjalan sekarang ya. Nah, ilmu sekarang datang. Jalan reng reng reng didin jalan. Nah, sampai di tempat nggak ada yang <laughs> penuntut ilmunya ya Allah sedihnya nah sedihnya ya ikhwan nah fabarakallahu fikum oleh karena itu nasihat ini dari syekh wal wajib kata syekh alaika an ta'allama min dinillah ma yasiru silahan tuqatil bihi haula asyayatin nah kenapa karena ini tadi azm daripada iblis dan para tentaranya untuk menyesatkan Bani Adam. Baru kemarin atau minggu yang lalu, ahad yang lalu kita mengkaji tentang faidah yang kedua yaitu al-khauf al-azim. Takut, kekhawatiran yang sangat. Semakin orang meningkat keilmuannya dan keimanannya, semakin khaufnya semakin tinggi. Nah, karena dia paham betul-betul bahaya ini. Semakin berkurang ilmunya semakin santai aja. Seperti mobil kalau berjalan tengah malam, ya, semakin kuat cahaya yang keluar dari mobil tersebut, semakin kelihatan itu jurang, ada lobang, ada batu, ada ini, sehingga dia semakin hati-hati, semakin redup, semakin tidak ketok gitu lah. Jalan, Wah santai aja, dikira ini kayak jalan apa, kayak tol Jabotabek nah, padahal penuh dengan jurang. Waduh, akhirnya jatuh dia. Seperti inilah pula kondisi orang yang sedang belajar. Semakin dia naik seperti Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita bahas ya di pelajaran apa? Eh, Kasus Subuhat juga. Ibrahim ketika ditawarin oleh malaikat. Ibrahim dalam keadaan mau diazab dengan annar, mau dibakar oleh kaumnya, tidak punya kekuatan apa-apa tidak memiliki sedikit pun penolong yang bisa menolong dia nggak ada di saat yang genting seperti itu tiba-tiba Jibril datang nah Jibril ini yang datang nah bukan jin Kurtubi nah Jibril yang datang nah nawarin Alakah hajatun apa engkau punya keperluan wahai Ibrahim apa yang bisa anda bantu nah Jibril ini ya yang Allah nyatakan di Al-Quran apa sifatnya syadidul kuwa punya kekuatan yang luar biasa Jibril itu. Dalam ayat lain dinyatakan zumirrah Ini Jibril yang disebutkan dalam hadits Aisyah bahwa Jibril memiliki 600 sayap, satu sayapnya itu menutupin ufuk. Nah, satu sayapnya Jibril. Jibril nawarin, mau apa wahai Ibrahim? Ada yang bisa bantu? Nah, mau tak ambil semua ini? Ha? sak gunung-gunungnya sak buminya itu mereka tinggal kampungnya tak ambil tak lembar Hah? mau apa jawaban Ibrahim Imam Tauhid ini yang ilmunya tentang tauhid telah sampai pada puncak apa jawabannya amma ilaika fala untuk minta tolong padamu tidak aku hanya minta tolong pada Allah saat butuh ini sekarang bandingkan sama kita sekarang kira-kira kalau kita dikeroyok 10 orang Jangan bilang sekampung, 10 orang aja. Nah, masing-masing bawa tongkat dan pedang. Mau dihancur rumah kita sudah gedor-gedor. Nah, terus tiba-tiba ada suara dari balik pintu. Nah, wahai fulan, apa yang bisa saya bantu? Nah, Mau saya hancurkan itu semua? Oh iya iya, iya. iya. Cepat cepat. Nah, tolong. Nah, ini baru yang nawarkan suara. Ini Jibril juga ya. Jibril alaihissalam nawarkan bantuan. Subhanallah, tawakul yang luar biasa, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan eh, ke, ketinggian ma'rifah dia tentang tauhid. Dia bilang, "Enggak, anak hanya mau minta pertolongan kepada Allah." Begitu Ibrahim menyatakan ini, Allah nyatakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." wahai nar jadilah engkau bardan wasalaman sesuatu yang dingin dan menentramkan bagi Ibrahim Allah datang pertolongannya di saat genting nah fa ikhwani fid din azzakumullah oleh karena itu Ibrahim diberi julukan apa imamut tauhid karena ma'rifahnya inilah Ibrahim yang seperti ini doanya yang dia ucapkan dan sering disampaikan kepada Allah apa wajrubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku. Langsung minta untuk keturunannya dari peribadatan kepada selain Allah dari segala yang diibadahi ini dari sonam-sonam yang ada. Nah, subhanallah. Fa ikhwani din azani Allah wa iyyakum dengan apa yang telah kita pelajarin, Syekh mengingatkan agar kita benar-benar memiliki ilmu yang cukup yang bisa menjadi senjata bagi kita untuk kita menghadapi mereka. Nah, tetapi semua yang digambarkan oleh Syekh ini, keadaan yang mengerikan ini tadi, dari musuh-musuh dakwah, dari musuh-musuh tauhid ini tadi, ha? Syekh kemudian melanjutkan setelah itu. Suatu pembahasan yang membuat kita tidak putus asa. Kata beliau, walakin. Nah, kalau tadi itu terhib, ha? Sekarang terhib. Nah, kalau tadi itu adalah indar, ya, sekarang tabshir, kabar gembira. Kata beliau, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi. Tetapi jika Anda benar-benar menghadap kepada Allah, berlindung kepada Allah, siapa Allah itu? Ini hadian wa nasira. Jangan lupa ayat ini. Kalau benar-benar engkau menghadap pada Allah, bersandar kepada Allah, siapa Allah? Hadian wa nasira. Setelah Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jika benar-benar engkau menghadap pada Allah, mengharap dari Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh lanjutkan wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi dan engkau benar-benar serius di dalam memahami dan mempelajari hujah-hujah yang datang dari Allah, kejelasan dan penjelasan-penjelasan yang datang dari Allah, fala takhaf wa la tahzan. Jangan sedikit pun Anda takut dan jangan sedikit pula Anda ini gentar atau sedih di dalam menghadapi mereka. Jangan. Nah, kenapa Allah menyatakan Inna syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makar atau kaid rencana buruk syaitan, syubhat-syubhat syaitan tersebut kana dha'ifa, sangat lemah sebenarnya. Nah, enteng. Nah, gak berat itu. Jangan khawatir. Nah, tapi kapan ini? Tidak adanya kekhawatiran ini kapan? Setelah pertama kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Siapa Allah? Hadian wa nasira. Yang kedua setelah kita berusaha mempelajari, mengkaji, memahami hujah-hujah yang telah Allah siapkan di dalam Al-Qur'an yang nanti akan Syekh sebutkan wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka Ah, bil haqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka itu ahlul-ahlul batil datang atau mendatangimu wahai Muhammad dengan kebatilan, dengan syubhat kecuali aku datangkan untukmu al-haq dan yang jauh lebih baik, lebih terperinci dibandingkan syubhat-syubhat mereka sehingga dengan itu engkau bisa menghadapi mereka. Jangan khawatir. Tidaklah mereka mendatangkan suatu syubhat pun pasti kata Allah aku datangkan hujah. Nah, ini janji Allah dan itu akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Nah, dan ketika kita mengkaji ini, kita akan merasa dan melihat akan merasakan dan melihat iya ya, lemah ternyata. Sangat lemah seperti baitil angkabut, seperti rumah atau sarangnya laba-laba yang kelihatan kokoh kayak apa itu Spiderman apa namanya ya? kokoh kan ya kuat gitu anak-anak kecil kan kalau dicekoin seperti wih loncat dari tempat tidur ya nah Spiderman nah Superman bisa Spiderman ya Spiderman iya nah fabarakallahu fikum ha nampaknya kuat ya ternyata ditiup gini gerak dia pegang ceret pakai sapu atau pakai tangan bubar sudah rumahnya itu nah kayak ini syubhatnya ahlul batil persis ketika pertama dia ngomong jadi ikhwani yaqulu imam berkata imam ini dalam kitabnya gini halaman sekian ha kada kada kada terus dia sebutkan dibuat kita bingung nah kelihatannya besar tetapi ketika kita ikutin iya oh ini lemah ini sini jabret satu enam oleng dia kan asal kita tenang tuh ya Asal kita tenang dan memiliki tawakal kepada Allah dan kecukupan ilmu di dalam menghadapinya. Lemah inna kaid syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kaid makar syaitan yang tadi telah berjanji la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin ini janji syaitan yang seperti ini lemah kata Allah nah tapi dengan syarat yang telah disebutkan oleh beliau. Naam. Wal 'ami minal muwahidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Qala Allah Ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan ketahuilah pula kata Syekh bahwa seorang yang ami, seorang awam dari kalangan muwahidin ini bisa mengalahkan seribu dari kalangan ulama al-musyrikin yang awam saja ha? bisa mengalahkan barakallahu fiik eh, seribu daripada pimpinan-pimpinan ahlul batin yang awam yang benar-benar di atas fitrah nah dari kalangan muahidin loh tapi bukan awam yang nggak muahidin, ha? bukan awam yang kalau datang kupu-kupu ke rumahnya menyatakan ah ini nanti ada tamu bukan yang seperti ini maksudnya ya bukan awam yang uh, barakallahu fiq kalau mau atau ada anaknya sakit di rumah dia uh, ikatkan benang di depan pintunya enggak bukan ini yang dimaksud awam dari kalangan muwahhidin ya yang bertauhid kepada Allah ini bisa mengalahkan seribu dari ulama mereka kata Syekh. Syekh ingin membangkitkan semangat murid-muridnya semangat kaum muslimin yang ada di zamannya, di negerinya, di kampungnya yang memang di kampung Syekh setelah kita eh, waktu kita bahas pada awal kitab kita masih ingat bahwa di kampung Syekh di Uyaina kemudian di Barakallahu Fikum di Ahsa tempat musuh Syekh rahimahullah kemudian juga di mana ya ikhwan ha Ad-Dir'iyah Naam ini banyak ulama Ah, sufia yang mereka sangat kuat di dalam bahasa Arab yang mereka sangat menguasai dalam ilmu usulul fiqih dalam ilmu kawaidil fiqhiyah dalam ilmu balaghah luar biasa di kampung itu waktu itu nah ha? kalau di zaman kita orang pada sibuk baik yang awam maupun yang berlabelkan agama dengan pertandingan antara Liverpool dengan Manchester United nah Kan sibuk sekarang dengan itu ya? Hah? Yang lulusan anu juga apa universitas-universitas Islam juga sibuk dengan yang seperti ini. Nah, kalau dahulu di zaman mereka sibuknya itu dengan apa? Balaghah. Sibuknya dengan usul fitih. Nah, anak-anak kecil. Nah, luar biasa waktu itu. Nah, Syekh terdidik di kampung yang seperti ini. Ini kampung Syekh rahimahullah. Sehingga memang syubhat yang ada luar biasa ya ikhwan. Nah, tetapi Syekh menyatakan seorang ami dari kalangan muwahhidin ya, faham maksudnya ami ya yang tadi ya. Nah, fa barakallahu fik bisa mengalahkan seribu dari ulama mereka. Nah, bisa mengalahkan seribu. Pernah ada kisah di Hadramut. Seorang sayyid Habib dari kalangan ulama Sufia ah, ketemu seorang badui Nah, ketemu seorang badui. Nah, badui ini bawa seekor kambing. Nah, kata si Sayyid, "Ya fulan, i'tini ghanamak." Ha, ah, berikan kambingmu kepadaku. Wa illa sa'qlibuhu kalban. Kalau enggak, kata si Sayyid ini, aku akan rubah dia menjadi seekor anjing. Kata si badui ini dengan polos, "Ya Sayyid, badalan antu kalban, taj'aluhu ghanamin wahdali wahdalak anta nah ya sayyid daripada engkau balik kambing ini rupanya menjadi anjing rugi sama-sama rugi anak nggak dapat haram anjing dimakan wah ente nggak dapat asan dijadikan dua ekor kambing yang satu untuk anak satu untuk ente nah eh. ahsan kalau ente memang sudah berkeyakinan bisa berbuat seperti sifat-sifat rububiyah Allah merubah makhluk dan menciptakan makhluk ini Jangan tanggung-tanggung. Asan jadikan dua ekor kambing maksudnya si Badui ini. Ha, anak untung, kambing anak masih ada, eh, ente juga untung bisa makan kambing. Nah, nah, fa sakata fabuhital ladzi kafar. Nah, fabuhital ladzi kafar diam seribu bahasa tidak bisa berucap. Nah, barakallahu fikum. Nah, hakada mereka adalah orang-orang yang lemah hujahnya orang-orang yang lemah hujahnya. Nah, Syekh kemudian menyebutkan dalil bahwa seorang salah satu dari kalangan muwahidin dan setiap muwahid dari kalangan muwahidin itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah. Satu orang muwahid saja. Ha? Ahlu tauhid satu orang itu bagian daripada junudillah. Oleh karena itu Allah menyatakan wa inna jundana lahumul ghalibun. Ketahuilah sesungguhnya tentara kamilah kata Allah yang pasti menang. Nah, kemudian Syekh menyatakan fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan kama humul ghalibuna bis saifi was sinan. Maka tentara Allah lah mereka lah yang pasti menang dengan hujah-hujah yang ada pada mereka, dengan bantahan melalui lisan mereka sebagaimana mereka yakni jundu Allah jundullah itulah yang menang di dalam pertempuran dengan menggunakan saif persenjataan pedang sinan tombak yang mereka bawa nah fabarakallahu fikum uh, as-saif bis sinan adalah senjata yang digunakan untuk menghadapi kufar wal musyrikin sementara Al-hujjah wal lisan wal bayan adalah senjata yang digunakan untuk menghadapi kaum munafikin dari ahlul batil yang menampakkan keislaman, menampakkan al-haq, menampakkan kebaikan tetapi sebenarnya menyembunyikan di balik itu semua kebatilan dan uh, ke, uh, kemungkaran. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada kajian ini. Nah, ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Boleh. Meminta pertolongan kepada makhluk boleh dengan syarat dan itu akan ada jawabannya nanti di subhat. Yang terakhir yang disebutin oleh Syekh rahimahullah ya, yang dengan kisah Ibrahim ini juga orang-orang musyrikin berdalil. Hah, ente orang ahli sunnah, salafiyin, Nyatakan bahwa beristighosa kepada makhluk nggak boleh. Buktinya Jibril, Jibril lo ini makhluk Allah yang nggak pernah berbuat maksiat, selalu taat, selalu bertauhid kepada Allah, menawarkan al-ghauz, menawarkan pertolongan segera. Al-ghauz itu pertolongan segera, ya, untuk Ibrahim. Kalau seandainya itu adalah syirik, niscaya Jibril akan tahu bahwa itu adalah syirik dan tidak akan menawarkan tawarannya. Hah? Kif. Nah, berdalil dengan itu. Nah, tapi nanti akan ada jawabannya gimana istighatsah yang boleh dan mana yang tidak boleh. Taib.